Baik, saya kira sudah dapat dipahami. Maka sebelum kita mengakhiri pertemuan kita kali ini, kita akan perjelas lagi dengan beberapa catatan sehingga mudah-mudahan lebih dapat dipahami pembahasan tentang naibul fa'il. Baik, catatan yang pertama bahwasanya ketentuan naibul fa'il mirip dengan ketentuan yang ada pada fa'il. Sehingga kalau kita paham tentang ketentuan-ketentuan pada fa'il, maka insya Allah kita akan paham terhadap ketentuan dari naibul fa'il. Hanya saja kan, naibul fa'il dia terletak setelah fi'il majhul. Sedangkan kalau fa'il, dia terletak setelah fi'il maklum. Tapi secara umum ketentuan-ketentuannya adalah sama, mirip. Baik, apabila kita sudah memahami poin yang pertama ini, maka nanti catatan-catatan berikutnya insya Allah kita akan paham. Catatan yang kedua, naibul fa'il tidak harus terletak secara langsung di belakang fi'ilnya. Contohnya misalnya, yukbagu fit asariku. Di sini dijelaskan bahwasanya kita akan melihat mana isim marfuknya, yaitu asariku, pencuri. Nah, di sini kita melihat bahwasanya fi'il majhul yukbadu dia tidak secara langsung diikuti oleh naibul fa'ilnya akan tetapi dia diselingi dengan fitoriki dua kata malahan sehingga tidak harus jadi sekali lagi naibul fa'il dia tidak harus terletak secara langsung di belakang fi'ilnya Baik, catatan yang ketiga apabila naibul fa'il tidak terletak secara langsung di belakang fi'ilnya, maka untuk naibul fa'il yang mu'annas, fi'ilnya boleh mufrad mu'annas atau mufrad mudakar. Jadi boleh dua-duanya. Asalkan apa tadi? Asalkan dia terpisah atau tidak terletak secara langsung di belakang fi'ilnya. Contohnya misalnya di sini nusirat fil fasli Maryamu. Kita perhatikan naibul fa'ilnya adalah Maryam dan dia jenis muannas, perempuan. Nah, dia diselingi dengan fil fasli sehingga dia nanti hukumnya boleh fi'ilnya itu mufrad muannas maupun mufrad mudzakkar. Jadi boleh nusirat fil fasli Maryamu, boleh pula nusira fil fasli Maryamu. Boleh. Baik. Kemudian yang keempat, apabila naibul fa'ilnya berupa jamak taksir, maka fi'ilnya boleh berbentuk mufrad mudakar atau mufrad muannas. Contohnya bagaimana? Contohnya misalnya su'ila al-asatidu. Al-asatid ini jamak dari al-ustad. Namun tatkala al ustad ini kita jadikan bentuk jamak, jamaknya adalah jamak taksir, maka fiilnya boleh yaitu mufrad mudakar atau mufrad muannas atau fiilnya boleh saja kita berikan tanda taknis. Namun juga kita diperbolehkan untuk menghilangkan tanda taknisnya. Nah, sehingga suilal asatidu dia bisa kita tulis dengan suilat al asatidu Baik, ketentuan ini pun mirip pada ketentuan kita pada pembahasan tentang fa'il. Kemudian catatan yang kelima. Terkadang, naibul fa'il berupa isim mabni. Ya, sama seperti fa'il. Jadi, dia juga bisa berupa isim mabni. Contohnya misalnya, Kubidol ladhi saroko al-fulusa. Telah ditangkap orang yang mencuri uang. Maka di sini, al dia adalah sebagai naibul fa'ilnya dia adalah berupa isim mabni kemudian contoh yang lain yuftaku hazal babu di sini naibul fa'ilnya adalah hada hada dia adalah termasuk isim isyarah yang dia adalah kelompok dari isim mabni Tayyib, kemudian kita akan ambil contoh dari isim mabni yang berupa domir al-kafiru kutila, orang kafir itu dibunuh. Nah, di sini mana naibul fa'ilnya? Naibul fa'ilnya adalah domir mustatir yang takdirnya adalah huwa. Kemudian contoh lain misalnya tungkahu mana naibul fa'ilnya? Naibul fa'ilnya adalah berupa domir mustatir yang takdirnya adalah hiya. Jadi kita kan sudah belajar tentang fa'il yang dia berupa domir. Jadi kita telah belajar fa'il yang berupa domir. Kalau kita paham, maka insya Allah kita akan paham tentang naibul fa'il yang dia juga berupa domir. Baik, kemudian contoh yang lain misalnya duribu, mereka dibukul. Maka di sini naibul fa'ilnya adalah wawu jamaah. Maka sekali lagi antum tolong dilihat kembali tentang pembahasan fa'il-fa'il yang dia berupa domir. Jadi nanti insya Allah kalau dapat dipahami maka demikian pula naibul fa'il dia bisa berupa domir. Baik, mungkin ini saja yang dapat kita sampaikan pada pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan dapat dipahami. Dan kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan kemudahan di dalam mempelajari dinul Islam khususnya di dalam mempelajari bahasa Arab yang merupakan salah satu alat yang sangat penting di dalam memahami dinul Islam.